بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di majelis ini majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi padanya majelis yang mudah-mudahan menjadi sebab kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan inilah salah satu nasihat atau wasiat dari para ulama yaitu agar kita memiliki ihtimam dengan ilmu memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu tidak memandang dengan sebelah mata atau meremehkan atau menomor sekiankan sehingga seorang memandang ilmu dan majelis ilmu tidaklah penting ya. sehingga dia lebih mementingkan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak penting baginya bahkan perkara-perkara yang melalaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga salah satu nasihat para ulama terlebih kita di zaman yang menyebar padanya kesesatan, kebid'ahan, syubhat dan syahwat. Ya. Nasihat para ulama kepada kita agar kita terus ihtimam memiliki perhatian yang besar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dalam mengkaji ilmu Karena sesungguhnya ilmu yang merupakan warisan para nabi dan para nabi tidak mewariskan harta hanya saja mereka mewariskan ilmu maka yang bergelut dan fokus konsentrasi mengutamakan waktunya untuk ilmu maka dia telah mengambil bagian warisan yang terbanyak ya. Innal ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir Para ulama adalah pewaris para nabi Dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham Melainkan mewariskan ilmu Maka barang siapa yang dia mengambil ilmu Menuntut ilmu, mengkajinya dan seterusnya Maka dia telah mengambil bagian warisan yang terbanyak Semakin banyak ilmunya Maka semakin banyak warisan yang dia dapatkan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Walaupun kita sekarang berada di tahun 1400 ya, Lebih Hijriah ya. Nah Walaupun kita sudah berada di tahun 1400 lebih ya namun bukan berarti kita terhalangi dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah jauh jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1400 ya, tahun yang lalu Walaupun jauh atau lama jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi kita untuk terus menambah pundi-pundi warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan kita mempelajari ilmu mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah manusia mayoritas mereka yahjur al-ilm, meninggalkan ilmu. Di tengah-tengah zaman yang rusak, tersebar syubhat dan syahwat. Ditambah lagi kebodohan dan seterusnya maka tentunya di saat-saat seperti ini ihtimam perhatian untuk ilmu harus lebih besar jangan sampai dunia kita melalaikan kita dari aktivitas tolabul ilmi jangan sampai kedudukan kita yang mungkin sudah tinggi dari kedudukan-kedudukan dunia melalaikan kita dari menuntut ilmu dan jangan sampai harta yang banyak yang kita miliki juga melalaikan kita dari menuntut ilmu. Ya. Dan jangan sampai hati kita terkotori dengan kesombongan yang ujung-ujungnya akan menghalangi kita dari mengambil faidah ilmu. Maka para ulama alaihim rahmatullah nasihat yang sering mereka ulang-ulang dan tidak bosan mereka untuk mengulang-ulang adalah agar kita ihtimam memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu. Wal ilmu dan ilmu kata masyayikh bukan hanya di daurah-daurah. Ya. Kalau daurah mungkin setahun sekali, ya. sebulan sekali atau dua bulan sekali. Maka bagaimana akan mendapatkan ilmu ya. yang cukup jika hanya setahun sekali atau sebulan sekali ya. La. Maka para ulama hasu mereka menganjurkan untuk menghadiri durus ilmiah. Pelajaran-pelajaran ilmiah yang rutin. Ya. Dan hendaknya kaum muslimin memiliki perhatian yang besar ya, dalam hal ini. Karena dengan ilmu lah kita akan bisa menjalani agama dengan baik. Dengan ilmu kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu kita akan terselamatkan dari berbagai macam fitan. Fitnah-fitnah yang merajalela. Ya. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, ya. fitnah hizbiyah. Nah, dan seterusnya hanya dengan ilmu atau dengan sebab ilmu seseorang akan bisa menjaga agamanya dan manhajnya dan keistiqomahannya di atas manhaj ini Al-ilmu yabqa wa ammal mal yafna ilmu itu akan tetap kekal. Sedangkan harta fana kan hilang. Para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi saw alaihi ya, sampai sekarang disebutkan nama-nama mereka. Ketika kita menyebut dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita doakan radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika kita sebut nama seorang ulama, kita katakan rahimahullah. Ya. Dan demikian seterusnya. Mereka jasad-jasadnya memang sudah mati akan tetapi ilmu yang mereka sampaikan yang mereka wariskan masih tetap ada hidup sehingga mereka terus disebut-sebut bahkan didoakan kebaikan oleh para penuntut ilmu ini menunjukkan bahwasanya al ilmu ya beqa wal malu yafna adapun harta maka dia fana hilang habis maka fa'alaina an natamassaka bil ilm maka hendaknya kita berpegang teguh dengan ilmu istiqamah tidak bosan tidak jenuh ya. dari talabul ilmi wal ilmu yahrusuk wal mal anta tahrusuh dan ilmu dia akan menjagamu sedangkan harta maka engkau yang akan menjaganya Seorang yang memiliki ilmu Yang ilmunya tersebut tentunya dibawa di dalam hatinya maka dia tidak akan bersusah payah untuk menjaganya karena telah berada di dalam hatinya adapun harta maka engkau akan tersibukkan dengan menjaganya harus membeli kunci ya, harus menjaganya di kotak yang aman ya, dari pencuri dan seterusnya. Dan bersamaan dengan itu telah terjaga harta di dalam kotak yang aman, kuat dan seterusnya, kau masih khawatir. Khawatir akan diambil orang. Ya. Selalu terganggu pikirannya. Nah, Baik, lupa saja, lupa ngunci setang motor. Ya. Maka engkau akan dibuat bingung. Ya. Lupa saya ngunci setang. Ya, mudah-mudahan motor masih ada. Nah, ya. nah atau lupa lupa ngunci rumah, ya. maka di tengah perjalanan kau tidak akan tenang. Ya. Dibuat bingung oleh harta, karena engkau harus menjaganya, ya. dan engkau akan lelah untuk menjaganya. Ini harta. Adapun ilmu yang kau bawa di hati dalam hafalan, dalam tulisan, maka ilmu dialah yang akan menjagamu. Engkau akan terjaga dengan ilmu yang kau miliki. Ketika hendak melakukan atau berkeinginan melakukan perkara yang dilarang maka ilmu ya, akan menjagamu dengan izin Allah kau tahu ini haram ya maka karena engkau telah mengetahuinya telah berilmu tentangnya itu haram maka engkau akan meninggalkannya ya. kau akan terjaga dijaga oleh ilmu adapun harta engkau harus menjaganya Nah, khonifuddin rahimani wa rahimakumullah Alhasil anal insan alaihi an yahtamma bil ilmi. Seorang hendaknya memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu. Nah, ilmu yang dibutuhkan setiap masuk dan keluarnya nafas kita selalu dibutuhkan ilmu. Ya, adapun harta atau makanan ya, dibutuhkan sewaktu-waktu, sewaktu lapar butuh makan, ya. Nah, sewaktu hujan butuh tempat berteduh, rumah, ya. dibutuhkan sewaktu-waktu. Adapun ilmu dibutuhkan setiap waktu. Ya. Nah, maka sangat disayangkan ketika seseorang nah dia rela bersusah payah untuk mendapatkan harta sampai rela siang dan malam. Ya. Nah, untuk mendapatkan apa harta. Ya. Tetapi ketika untuk mendapatkan ilmu maka, nah, ya, tidak seperti semangatnya ketika dia mencari harta siang dan malam ya, sampai berusaha untuk menghilangkan kantuk. Ya Nah, berusaha untuk eh, bahkan meminum obat-obat stamina ya supaya masih tetap semangat untuk cari uang. Ya. Dengan begitu semangatnya. Tetapi dalam hal ilmu dhaif, lemah ya. Lemah. Nah. Tidak ada usaha untuk semangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Nah, tidak ada usaha untuk mencatatnya. Tidak ada usaha untuk menghilangkan kantuk di majelis atau yang semisalnya, ya. Nah, tidak ada usaha untuk berangkat menuju ke majelis. Ya, capek. Nah, tapi kalau urusan mencari uang, ya, tidak ada kata-kata capek. Kenapa kamu enggak ini hadir? Ya. Ah, capek. Kalau dia beralasan terus capek, lama-lama di nah pecat ya, dari tempat kerjanya. Gak ada alasan capek atau ah sedikit eh, sakit badan misalnya. Tapi kalau urusan majelis ilmu capek sedikit saja jadi alasan. Inilah nah yang dikatakan dengan do'iful himmah lemahnya himmah, ya. lemahnya kesemangatan, cita-cita, kesungguhan, lemah. Nah. Baik. <clears throat> Tapi maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan taufik kepada kita, Allah mudahkan kita ya, untuk terus istiqamah. Nah, <clears throat> mengkaji dan menuntut ilmu ya. belajar dan mengajar tentang ilmu Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah Nah pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan ya, Pembahasan kita dari kitabul jami' Nah Kita sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni rawahu tirmidzi Nah <clears throat> dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya meninggalkan perkara yang bukan kepentingannya hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala Taib. Hadis yang pendek Nah, cukup satu atau dua orang yang menghafal untuk mewakili semuanya. Hadis yang pendek, hadlan yang lain. Eh, syabab yang muda-muda harus lebih semangat dari yang tua. Nah. Nah. Lagi apa kasih? Ahsanta. Nah. Satu lagi. Dak. Nah. Taufik. hafidah ya Taufik. Hadis pendek. تفضل يا أبا علي نعم أحسنت <clears throat> طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن المقدام ابن معدك يكرب di sini yakrib di situ apa Hah? karib Taib Ada cetakan lain Hah? Ada yang pegang kitab Wa anil Mikdam ibni Ma'di Yakrib radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله على آله وسلم قال Rasulullah sallallahu ala wasallam ma ما adam آدم وعاء min من بطنه أخرجه الترمذي وحسنه Dari Mekdam bin Ma'di Yakrib radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidaklah seseorang anak Adam dia memenuhi wadah yang lebih jelek, ya, lebih buruk daripada perutnya. Tidaklah anak Adam dia memenuhi suatu wadah ya, yang lebih buruk, yang lebih buruk atau lebih jelek min batnihi daripada perutnya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya. Hadis yang pendek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dalam segala hal sampai dalam hal makan. Eh, sampai dalam hal masalah makan. Eh, banyak sedikit eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita tentang dalam hal makan banyak atau sedikitnya. Sehingga beliau mengatakan tidaklah seorang anak Adam dia memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Dalam riwayat yang lain terdapat terusan hadis. Ya, Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bihasbi ibni Adam akalatun yuqimna sulbah. Fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasihi. Maka cukuplah bagi anak Adam ya, beberapa suap makanan yang bisa untuk menegakkan tulang punggungnya. Enggak berlebihan makannya. Cukup makanan yang bisa menjadi sebab tegaknya tulang punggungnya dan kalau yang seperti ini tidak bisa maka cukup sepertiganya untuk makanan dan sepertiganya untuk minuman dan yang sepertiga lagi untuk udara untuk nafasnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dan yang lainnya. Dan hadis hasan dengan dikumpulkan jalan-jalannya. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal makan. Dan telah berlalu dalam hadis-hadis sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wala tusrifu." Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Nah. Taib. <clears throat> Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita untuk tidak berlebihan ketika naam mengisi perut alias makan atau minum. Ya. ma yukhadhu minal hadis faedah yang bisa kita ambil dari hadis Al-ula faedah yang pertama qala ibn Rajab rahimahullah rawa Auruya anna ibn abi ma anna an anna ibn abi ma siwai at-tabib seorang tabib Ibnu Abi Ma Masuwai Lama qara'a hadzal hadis ketika membaca hadis ini, ya, kata Ibnu Rajab, tabib ini ya, tabib, seorang tabib ketika membaca hadis ini, ya, qal dia berkata, "Law ista'mala nasu hadhil kalimat" Kalau manusia mempraktekkan hadis ini atau kalimat ini, ya, La salimu minal amrodi wal asqam, maka niscaya mereka akan selamat dari sakit dan penyakit. Ya. Mereka akan selamat dari berbagai macam penyakit. Wala ta'attalat dakakinus as-sayadilah atau soidaliyah. Ya. Dan niscaya tidak ada toko-toko obat ya. Nah, kalau manusia mempraktekkan mentadbik bimbingan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak berlebihan dalam hal makan dan minum. Cukup makan hanya untuk bisa mendapatkan kekuatan tenaga ya sehingga dia bisa berdiri beribadah kepada Allah sehingga dia bisa menegakkan punggungnya. Nah, tidak berlebihan dalam hal makan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan cukup sepertiga makanan, kemudian sepertiga minuman, sepertiga lagi untuk udara atau nafasnya. Jika manusia eh, kata tabib ini mengamalkan, mempraktekkan enam teori ini ya atau cara metode seperti ini nah maka niscaya mereka akan selamat dari berbagai macam penyakit Baik dan maka niscaya tidak akan ada toko-toko obat nah Kemudian wa inna maqala hadza kata Syekh rahimahullahu taala dan tabib ini dia berkata seperti ini anna asla kullada at tukhmu karena asal setiap penyakit ya, itu adalah at-tukhmu jeleknya pencernaan ya, asal naam tumbuh dan munculnya penyakit ya, adalah karena jeleknya pencernaan qala al-haris ibnu kaldah berkata haris ibnu kaldah Al-himyatu ra'sud dawa wal bitnatu ra'sud da. Kata beliau, pantang memakan makanan yang berbahaya itu adalah ra'sud dawa itu adalah enam obat ya. kepalanya obat pantang memakan makanan yang membahayakan baik jenisnya yang berbahaya atau jumlah makanan yang dimakan yang bisa membahayakan badannya. Nah, atau mungkin dalam istilah kita ya, diet, ya. Nah, diet ya, dari makanan yang berbahaya atau dari jumlah makanan, roksud dawa. Nah, ini adalah kepalanya obat. Nah, sebaliknya Walbitnah al mitnatu sudah sedangkan lahap ya, atau rakus dalam hal makan ya sudah makan nasi dua piring tambah lagi kacangnya tambah lagi empingnya tambah lagi ini tambah lagi itu rakus dalam hal makan ya ada makanan langsung lahap Albitna bitnatu lahap atau rakus dalam hal makan. Rok sudah ini adalah rok sudah nah, kepalanya penyakit. Ya. Nah, pusatnya penyakit, asalnya penyakit. Fahadabah ya. Fahada ba'du manafi dan ini adalah sebagian manfaat dari manfaat-manfaat e, makan sedikit. Nah, watarku tamallu iminat tu'ami binisbati ila solahil badani wasih hati. Ini manfaat e, makan yang sedikit, ya, dan tidak memenuhi naam perutnya dengan makanan. Nah, manfaat dari sisi untuk kesehatan badan dan naam kebaikan badan. Asalnya wa amma manafi'uhu binisbati lil qalb adapun manfaat eh, makan sedikit binisbati lil qalb manfaatnya untuk hati ya. kalau tadi untuk badan ya. Nah, maka menjadikan badan sehat kalau seorang makannya tidak berlebihan ya, sedikit. Nah. Adapun manfaat sedikit makan ya. Manfaat sedikit makan untuk hati dan kebaikan hati fa inna qillatil ghidha fa inna ghidha itu jibu riqatal qalb karena sedikitnya makan itu akan menumbuhkan riqqatal qalb kelembutan hati wa quwwatal fahm dan akan menumbuhkan kuatnya pemahaman wa kisarun nafs wa du'fal hawa wal ghadab dan akan melemahkan hawa nafsu akan melemahkan amarah ya kalau makannya sedikit. Wa ghidha sedangkan banyak makan selalu kenyang ya tujibu didzalik tujibu didzalik maka akan menumbuhkan yang sebaliknya ya, mengharuskan yang sebaliknya Begitu hati akan menjadi keras, ya. Nah, orang yang selalu kenyang, nah, hatinya akan keras dan sulit untuk e, memahami. Ya, bayangkan atau habis makan kenyang langsung duduk di meja belajar. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Ngantuk, ya. Tapi berat untuk memahami apa yang disampaikan atau habis makan baca misalkan berat ya. nah untuk memahami apa yang dibaca lemah pemahamannya nah baik dan apa yang terjadi ketika banyak makan nah hawa nafsu semakin kuat ya. nah kemudian juga amarah ya. emosi akan meningkat ya. ketika seseorang dalam keadaan kenyang ini manfaat sedikit makan ya atau manfaat nah bahasa kita diet mungkin ya. Nah, bagi hati kita. Dengan sedikit makan maka akan menjadi lembut hati ini dan pemahaman kita akan menjadi kuat ya. dan akan melemah hawa nafsu dan amarah emosi akan melemah ya, dengan sedikit makan. Sedangkan banyak makan sebaliknya mengeraskan hati, ya, melemahkan pemahaman dan menguatkan hawa nafsu dan emosi. Ya. Kemudian asalithah wa min akhlak adapun manfaat sedikit makan dari sisi akhlak fa inna ta'ala ba'idatun minal ja'i karena kemaksiatan kepada Allah itu jauh dari orang yang sedang lapar. Qaribatun minasyab'an dan dekat kemaksiatan itu dari orang yang kenyang. Kemaksiatan kepada Allah ya, itu akan jauh dari orang yang sedang lapar dan kemaksiatan kepada Allah akan dekat dari orang yang sedang dalam keadaan kenyang ya. wasyab'u yuhbisul qalba kekenyangan sering kenyang terus kenyang itu akan memperburuk hati menjadikan hati jelek ya. Waminhu yakunul farahu wal marhu wad ya. dan dari situlah muncul naam ya eh, kegembiraan yang sangat sukaria ya naam atau banyak tertawa ya. dan seterusnya dalam keadaan kenyang ya. Gak ada orang yang sedang lapar kemudian dia ya, tertawanya masya Allah seperti nggak ada masalah ya. nah ya. orang sedang lapar ya pegang perut nah, banyak doa ya semoga dapat makanan nah, beda dengan orang sedang kenyang ya. semangat harah dia ya banyak ketawa banyak ini banyak itu Nah, baik, <clears throat> sehingga memungkinkan dia ya, untuk naam naudzubillah berbuat berbagai macam kemaksiatan ketika dalam keadaan kenyang. Nah. Baik. Fanafsu idza jir'at wa atashat safal qalbu wa Dan jiwa ini ya, atau badan kita ini jika lapar dan haus ya, jika dalam keadaan lapar dan haus maka akan bersih hati ini dan akan lembut hati ini nah dan ini salah satu hikmah dari hikmah-hikmah apa Hah? puasa salah satu hikmah dari hikmah-hikmah disyariatkannya puasa <coughs> nah rasa lapar nah akan membersihkan hati, melembutkan hati. Wa idza syabi'at warawiyat amal qalb. Sedangkan apabila jiwa ini kenyang, ya, baik kenyang makan atau kenyang air, ya, amal qalb, maka hati ini akan menjadi buta. Ya. Nah, Qala al-Hasan qala al-Hasan al-Khushani rahimahullah, man arada an taghruza dumu'uhu wa wayariqqa qalbuhu falyakul wal yashrab fi nisfi batnih kata beliau man arada an taghruza dumu'uhu barang siapa yang ingin berlimpah atau deras air matanya ya, artinya barang siapa ingin sering menangis karena Allah ya nah maka dan barang siapa yang ingin hatinya itu lembut maka hendaklah dia makan dan minum finish finis bibatni. Nah, makan dan minum setengah perutnya. Ya, tidak sampai kenyang. Nah, taib tidak sampai kenyang. Lakin finish finis nih ya, setengahnya. Diisi perutnya setengahnya. Nah. Taib. <clears throat> Namun bukan berarti nggak boleh kenyang. Nah, boleh sekali-kali kenyang. Sebagaimana hadis Abu Hurairah. Ya. Nah, beliau pernah dalam keadaan lapar. Nah, kemudian beliau berusaha untuk bertanya kepada beliau berusaha bertanya tentang agama kepada Abu Bakar, ya. Radhiyallahu taala anhu ya, tentang satu ayat ya. Dengan harapan diundang makan tapi juga tidak. Kemudian bertemu Umar, demikian juga berharap untuk diundang makan, tetapi juga tidak. Kemudian bertemu Rasulullah SAW, beliau tersenyum, tahu orang lapar ini, ya. Nah, saya kemudian beliau diajak ke rumah. Sampai di rumah Rasulullah mengatakan, apakah kalian memiliki makanan? Ya, beliau mengatakan kepada keluarganya, apakah kalian memiliki makanan? Ya, ini ada susu ya Rasulullah, ada hadiah susu. Nah, semangkuk susu. Dan beliau ketika diberi sodakoh ya, Maka beliau tidak memakannya Langsung diserahkan ke enam Orang-orang yang tinggal di masjid Ashabus sufah. Dan jika diberi sodakoh Maka beliau makan Dan setengahnya diberikan kepada Ashabus sufah, Orang-orang yang tinggal di masjid Yang nggak punya sanak saudara nggak punya tempat tinggal Nah, ada hadiah susu semangkuk. Abu Hurairah diajak, ya, dan sudah berharap bahwasanya susu itu miliknya, tetapi malah disuruh mengundang orang-orang yang ada di masjid. Nah, dan sudah berprasangka kalau ngundang orang-orang otomatis dia yang nuang dan dia yang terakhir minum, khawatir nggak kebagian. Nah, alhasil semuanya bisa minum, ya orang-orang yang diundang tadi bisa minum dan Abu Hurairah juga, nah bisa minum sampai kenyang. Nah, Sampai kata Rasulullah, "Isyrab." Minum lagi, minum lagi, minum lagi. Sampai terakhir mengatakan, "Ya Rasulullah, ajidlah maslaka." Ya Allah, ya Rasulullah enggak ada tempat lagi. Ya. Sampai kenyang. Ini e, dalil boleh sekali-kali kenyang. Jangan berkali-kali, ya. Kalau setiap hari ya berkali-kali yang ada adalah penyakit dan penyakit. Nah, adapun anjuran Rasulullah SAW adalah at-taqallul ya fil akli wasyarab. Nah, sedikit dalam hal makan. Nah, kalau bahasa kita mungkin diet, ya. Nah. <coughs> Waqad nadaba Nabi sallallahu alaihi wasallam ila taqallul minal akli dan Rasulullah sallallahu alaihi menganjurkan kepada kita untuk sedikit makan. Faqala hasbubni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap ya, Naam untuk menegakkan tulang punggungnya. Rawahu At-Tirmizi rahimahullahu taala. Baik. Masih ada satu faidah lagi ya. Tapi karena sudah masuk Isya, falli adzin muadzin. Adzan dulu kita lanjut sedikit lagi. Ar-rabi'ah faidah yang keempat. al hadithu yadullu ala dhammi tawassu'i fil makulat. <clears throat> wal akhbaru fi dzalika katsira. Hadis di atas menunjukkan tercelanya berlebihan dalam hal makan. Banyak makan. Dan hadis-hadis tentang hal ini sangatlah banyak. Hadis-hadis yang menunjukkan tercelanya banyak makan. Ya, selalu makan kenyang. Lima fihi minal mafasidid diniyah wal badaniyah. Ya. Karena sering kenyang atau banyak makan itu yang terdapat mafasid ya. adanya terdapat mafasid kerusakan-kerusakan baik kerusakan agama atau kerusakan dalam hal badan ya. nah dalam hal agama kerusakan dalam hal agama ya, orang yang kenyang dia akan malas ibadah ya malas naam untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan badan tadi ya. Naam di antara sebab munculnya berbagai macam penyakit adalah dari sebab makanan. Nah, itu makanan yang berlebihan <clears throat> Fa inna fudul ta'am mujlibatun lil asqam. Sesungguhnya berlebihan dalam hal makanan itu akan menarik berbagai macam penyakit. Wa musabbitatun 'anil qiyam bil ahkam dan akan melemahkan jiwa untuk melaksanakan hukum-hukum melemahkan hati untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Luqman libni berkata Luqman kepada putranya, "Ya bunayya idzam tala'atil mi'dah, namatil fikrah wa kharisatil hikmah wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah." Luqman berkata kepada putranya, "Wahai putraku, Apabila lambung ini penuh ya, Maka pikiran akan tidur ya. Wa kharisatil hikmah Dan hikmah akan diam ya. Wa qa'adatil ibadah Dan anggota badan ini akan Duduk atau diam ya, Tidak melakukan ibadah Jika perut dalam keadaan Mali'ah Kenyang nah. Wa fil khuluwi 'anit ta'am fawaid. Kemudian kata Syekh dan kosong dari makanan padanya terdapat beberapa faedah atau sedikit makan padanya terdapat beberapa faedah wa fil imtila mafasid sedangkan penuhnya perut dengan makanan ya Padanya terdapat beberapa mafsadah Kerusakan Madarrah ya. Mudarat Fafil ju' <clears throat> Maka ketika lapar Sofa'ul qalbi Hati akan jernih Bersih Wa iqadul qarihah Bakat akan Naam muncul ya akan berjalan bakatnya. Wanafadul basiroh dan pandangan akan tajam, akan kuat, pemahaman akan kuat, tajam. Ini jika dalam keadaan jual, lapar. Fa'in fa'inna syabu, fa'inna syabaa, dan sebaliknya sesungguhnya lapar yurisul balada. Lapar itu mewariskan kebodohan, mewariskan kepandiran, balada, wa yu'mil qalb. Hmm? Lapar ya? Fa'ina inna syab'a kenyang. Tadi saya bilang lapar. Oh, nah, baik, diralat berarti. Fa'ina inna syab'a kekenyangan ya, kalau tadi sebelumnya lapar Lapar menumbuhkan apa? Safaul qalb, hati yang bersih, hati yang jernih. Ya. Kemudian bakatnya akan berjalan. Nah, semangat. Kemudian pandangannya akan tajam, pemahamannya juga kuat. Sebaliknya fa'in inna sesungguhnya asyaba' kenyang, ya, yurisul balada, akan mewariskan balada kebodohan mewariskan kepandiran wa yu'mil qalb dan akan membutakan hati ya nah hatinya akan menjadi buta wa yukthiru abkhuratil mi'dati wad dan akan memperbanyak uap lambung dan juga uap otak fayuskil al qalba ya. dan akan menjadikan hati itu berat ini jika dalam kondisi asyab atau kenyang. Nah. Ini diantara faidah-faidah. Naam sedikit makan ya, atau faidah-faidah lapar ya, dan juga mafsadah-mafsadah atau mudorot mudorot ketika naam kenyang atau banyak makan. Wa min fawaidit takhfifi minat ta'am dan termasuk faidah-faidah sedikit makan Kasru syahwatil ma'asi kulliha Sedikit makan akan menghancurkan syahwat-syahwat kemaksiatan Keinginan-keinginan untuk bermaksiat akan melemah Ketika apa? Sedikit makan Walistila ala nafs ala nafsi al-amarrati bisu dan sedikit makan akan mengalahkan jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejelekan nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejelekan dengan sedikit makan maka akan terkalahkan nah an-nafs al-ammaratu bisu fa inna man sya'al ma'asi kulliha syahwat karena sesungguhnya tempat tumbuhnya kemaksiatan Empat munculnya kemaksiatan semuanya adalah syahwat berawal dari syahwat wasa'adatu kulluha fi an yamlikal insanu nafsahu dan kebahagiaan atau keselamatan semuanya itu jika seseorang bisa menguasai dirinya dia menguasai syahwatnya. Bagaimana dia bisa menguasai syahwatnya? Lakukan sebab-sebabnya. Di antara sebabnya sedikit makanan. Nah. Wasyakawatu kulluha ya, fi anna nafsahu tamlikuhu. Dan orang yang celaka ya, itu adalah yang naam dia dikuasai oleh nafsunya. Ini orang yang celaka. Orang yang celaka ya, dia orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Wallahul musta'an dan hanya Allah Naam Zat yang dimintai pertolongan Maka tentunya kita ingin menjadi orang yang Naam sa'id Orang yang memiliki sa'adah Orang yang sa'id Orang yang bahagia ya. Orang yang bahagia apa tadi? Yang bisa menguasai dirinya sendiri Bisa menguasai hawa nafsunya Sedangkan yang celaka adalah orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya Tidak menguasai atau tidak bisa menguasai dirinya sendiri Sehingga ketika dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri Tidak bisa menguasai hawa nafsunya Dialah yang dikuasai oleh nafsunya sendiri Nah dan an-nafsu naam dia akan memerintahkan kepada yang su ya, kepada yang jelek maka dengan sedikit makan ya, akan hancur syahwat kemaksiatan ya. dengan sedikit makan maka akan terkalahkan nafsu al-ammaratu bisu nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan atau keburukan Nah, ini diantara faidah-faidah. Nah, at-taqallul atau takhfif min at-ta'am, sedikit makan dan inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk sedikit sedikit makan. Cukuplah bagian Adam makanan beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Nah, kalau enggak bisa seperti itu, maka makanlah naam Eh, sepertiganya untuk perutnya, eh, untuk makanan, ya. kemudian sepertinya lagi untuk minuman dan yang sepertiga lagi untuk nafasnya. Nah, baik. Ini anjuran dan bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. <clears throat> Dan apa yang beliau sebutkan ya, Naam sama sekali tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran zaman sekarang bahkan mencocoki ya. Nah, ilmu kedokteran zaman sekarang nah menjadi salah satu bukti yang menguatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba antum datang ke dokter ketika sakit ya. Maka dokter akan nah memberikan pantangan-pantangan ya. Nah, Oh nanti jangan makan ini, oh, jangan makan itu, ya, jangan banyak makan. Ya. Nah, mesti, ya. karena dokter juga tahu bahwasanya apa? Nah penyakit-penyakit itu muncul berawal dari makanan. Nah, maka khawanifidian rahimani wa rahimakumullah kita sebagai ahlu sunnah ya hendaknya naam selalu memperhatikan bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam ya sedikit makan nah dan tentunya jika kita berat ya untuk mengamalkan sedikit makan maka berusaha naam untuk mengamalkan puasa-puasa sunnah ya. mungkin kalau nggak puasa dia nggak bisa menahan ya tapi kalau sedang puasa baik Senin Kemis ya ataupun puasa Daud maka dia akan mampu untuk e, menahan makanan. Nah, karena sebab puasa tersebut. Tabi'khani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari penjelasan hadis Miqdam radhiyallahu taala anhu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal makan. Dan hendaknya seseorang dalam hal makan tidak berlebihan. Nah, dan barang siapa yang tidak mengikuti bimbingan ini, ya, ngeyel, nah, selalu banyak makan, selalu kenyang, fala yalumanna ila nafsah. Janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Sudah ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hendaknya kita selalu berada di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.